Sebagian membuang hamzah langsung mengucapkan wa tanpa mengucapkan Allah sehingga adanya menjadi Allahu akbar Allahu akbar yang artinya adalah tertutup bukan Allah tapi artinya tertutup sehingga termasuk kesalahan yang besar yang kedua memanjangkan hamzah Allah Allah dan ini banyak terjadi yang kesalahan ini termasuk kesalahan yang besar Allahu Akbar Allahu Akbar atau dipanjangkan dua-duanya. Allahu akbar Allahu akbar. Yang artinya apakah Allah itu Maha besar? Berarti kesalahan yang besar yang harus dihindari pula. Yang ketiga, menambah wawu setelah hamzah. Sebagian orang-orang Jawa tidak bisa mengucapkan Allah. Tapi mengucapkannya Allah. Allah. Kesalahan yang besar. Yang artinya ataukah Allah itu maha besar? Ataukah Allah itu maha besar? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang keempat, menipiskan lafaz Allah. Sehingga mengucapkannya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dibaca A, bukan O, tapi dibaca A. Ini termasuk kesalahan yang kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kelima, berlebih-lebihan di dalam mengucapkan ha. Sebelumnya memanjangkan ha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Ini termasuk juga kesalahan yang besar. Yang keenam, terlalu memanjangkan lafaz Allah. Dan ini banyak terjadi di negara kita yang kesalahan ini merupakan kesalahan yang kecil. Walaupun di sana ada khilaf tentang berapa panjangnya mad di dalam azan. Tapi ini diusahakan dihindari. Allah memanjangkan lafaz Allah. Ketujuh, menebalkan dan menipiskan. Jadi tidak menjaga bacaannya secara tebal terus. Sehingga membaca Allah, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر ini termasuk kesalahan yang kecil yang kedelapan mengganti ha dengan ha dan ini banyak terjadi di kalangan kita dan di kalangan masyarakat الله أكبر الله أكبر mengganti H, eh, mengganti H dengan H. Allahu menjadi Allahu Allahu dan ini termasuk kesalahan yang besar yang artinya adalah papan papan Allah atau Allah artinya papan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selanjutnya memendekkan lafaz Allah. Dan ini benar jadi juga dan termasuk kesalahan yang kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seharusnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dibaca pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ke sepuluh terlalu berlebih-lebihan di dalam mengucapkan ha. Dan ini banyak terjadi di kalangan sufi ya. Karena mereka memakai zikir Allahu Allahu Auhuhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini adalah kesalahan yang kecil. Masuk berikutnya pada akbar. Pada lafaz akbar. Kesepuluh memanjangkan hamzah sehingga menjadi akbar akbar dan ini banyak sekali terjadi dan merupakan kesalahan yang besar artinya Allah itu apakah maha besar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar. Yang ke-11 memanjangkan ba akbar. Ini juga banyak terjadi yang artinya ada adalah beduk. Jadi Allah itu beduk termasuk kesalahan yang sangat besar yang merusak azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua belas mengucapkan qalqalah pada kaf أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر dan ini termasuk kesalahan yang yang besar kalau sampai terjadi qaf misalkan akobar akobar artinya yang membuat kubur kalau terjadi kesalahan kaf menjadi qaf. akan tapi kalau masih tetap kaf, cuma dibikin kalkulah ak akbar bar, maka termasuk kesalahan yang kecil. Yang ke-13 karena tidak bisa mengucapkan kaf atau X X sehingga mengucapkannya aks X bar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر dan ini termasuk kesalahan yang besar yang artinya ketumbar artinya adalah ketumbar yang ke-14 mendomahkan ba akbar أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Ini termasuk kesalahan yang besar. Yang kelima belas, banyak menggetarkan ro sehingga ia ucapkan akbar, akbar, akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Ini termasuk kesalahan yang kecil. Yang ke-16 menghilangkan hams pada al-kaf. Dan ini banyak sekali terjadi sehingga ia ucapkan akbar. Bukan ak, ak, akan tapi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini masuk kesalahan yang kecil. Yang ke-17 membuat kolkolah pada ra أكبر أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Selanjutnya mengganti ra dengan waw. Akbar menjadi akbau. Akbau seperti orang yang lisannya tidak bisa mengucapkan ra akan tapi a a Allahu akbar Allahu akbar akbar Allahu akbar Allahu akbar Selanjutnya cara menyambung Allahu akbar Allahu akbar sebagian mengganti hamzah dengan waw Allahu akbar Allahu ak huak ini termasuk kesalahan yang besar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yang nomor berikutnya menghilangkan ha sehingga ia ucapkan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Masuk kesalahan yang besar Nomor 20 mengganti Hamzah dengan wawu dan memanjangkannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Termasuk kesalahan yang besar. 21 menyukun ra. Allahu akbar, Allahu akbar. Sebagaimana azan Syiah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau berhenti tentunya tidak ada masalah tapi ini disambung sehingga merupakan kesalahan yang kecil. Kedua kedua memfathahkan ra akbar Allah akbar Allah dan ini banyak sekali Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 23 memanjangkan roh أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Ke-24 Berlebih-lebihan di dalam mengucapkan ha Sehingga ia ucapkan Ashhadu an la ilaha illallah masuk pada asyhadu an la ilaha illallah sekarang pertama dengan berlebih-lebihan mungkin berlebih-lebihan di dalam mengucapkan ha asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah Allah. Ini termasuk kesalahan yang kecil. Selanjutnya membaca shin dengan sin dan menghilangkan ha dan ini menjadi sehingga lafadnya menjadi asadu. Asadu artinya singa أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Kemudian mengganti shin dengan sin. Ashadu. hadu, Artinya saya membuat apa? Tidur. hadu, Bukan ashadu tetapi ashadu dibikin sin. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an akhirnya menghilangkan h sehingga lafaznya menjadi asyadu asyadu artinya lebih kuat asyadu an la ilaha illallah asyadu an la ilaha illallah Allah. Nah, ini termasuk kesalahan yang besar. Selanjutnya mengucapkan ad-dal dengan dal seperti lafaz dada dan ini benar jadi khususnya orang-orang Sulawesi orang-orang Jakarta yang kalau orang-orang Jawa mayoritas bisa mengucapkan huruf ini akan tetapi tidak bisa mengucapkan huruf ain orang Jawa mengucapkan huruf nga dan orang Jakarta mengucapkan da orang Sulawesi juga da dan termasuk kesalahan yang kecil sehingga lafaznya menjadi ashadu bukan ashadu akan tapi ashadu ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah Berikutnya memanjangkan lafaz ha sehingga menjadi ashadu ashadu Artinya yaumul qiyamah, yauma yaqumul asyhad. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. kesalahan yang besar. Berikutnya memanjangkan dal sehingga menjadi asyhadu alla asyhadu alla dan ini kesalahan yang besar. Asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله Berikutnya membuang hamzah dan ha sehingga menjadi syadu syadu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Benar masuk kesalahannya apa? Yang besar Artinya pergi Syadu artinya pergi Sebagian pula menambahkan dengan waw sehingga menjadi wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah kesalahan yang besar akan tetapi tidak merubah makna kesalahan besar yang tidak merubah makna Berikutnya pada Allah Allah yang dibaca dengan idgham bila gunnah. Kesalahan pertama tidak mengidghamkan nun pada lam sehingga menjadi anla anla anla ashhadu an إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Dan ini kesalahan yang kecil. Berikutnya membuat tasdid pada nun sehingga menjadi anna la ilah أن لا أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Berikutnya memiliki dengung pada Allah sehingga menjadi Allah dan ini banyak terjadi yang merupakan kesalahan yang kecil kesalahan yang kecil sedangkan annala kesalahan yang besar Allah Ashhadu an ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah Berikutnya menebalkan lam sehingga menjadi alla alla أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله dan ini kesalahan yang kecil berikutnya memanjangkan hamzah sehingga menjadi ألا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Dan ini adalah kesalahan yang besar Kemudian pada la ilaha la ilaha lafaz la ilaha kesan pertama adalah memendekkan lam yang pertama sehingga menjadi la ilaha la ilaha dan ini menjadi kesalahan yang sangat besar artinya saya bersaksi bahwa di sana ada sungguh ada Allah atau ada sesembahan selain Allah. Kalau dipendekkan lafaz lam. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Kemudian memanjangkan hamzah sehingga menjadi la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah dan ini kesalahan yang besar yang kedua eh, berikutnya adalah memendekkan lam kedua sehingga menjadi la ilaha illallah la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah dan ini jarang terjadi berikutnya memanjangkan ha sehingga menjadi لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Berikutnya membaca imalah pada hamzah sehingga menjadi ilaha ilaha asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله dan ini adalah kesalahan yang kecil berikutnya terlalu menjadikan lam kedua sehingga menjadi ilaha asyhadu an la إله إلا الله أشهد أن لا إله adalah kesalahan yang kecil. Kemudian menambah hak sehingga menjadi ilahaha. Dan ini banyak dilakukan oleh anak-anak kecil. Ashadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah. Berikutnya membuat tasdid pada ha sehingga menjadi ilaha ilaha أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله Dan ini adalah kesalahan yang besar. Berikutnya terlalu menjakan lam pertama. Lam pertama dan ini banyak sekali terjadi di kalangan orang-orang awam yang merupakan kesalahan yang kecil kesalahan kecil أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله Berikutnya pada illallah pada lafaz illallah. Kesan pertama adalah memanjangkan illa illa dibaca panjang sehingga menjadi illa Allah illa Allah asyhadu an la ilaha illa Allah asyhadu an la memanjakan i sehingga menjadi illallah. Illallah. asyhadu an la ilaha illallah. Berikutnya menambahkan wawu setelah lam sehingga menjadi illallah illallah Sebagaimana pembahasan sebelumnya, banyak terjadi kalangan orang-orang demak misalnya. Mereka mengucapkan, Illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Berikutnya tidak mentasdidkan lam sehingga menjadi ilallah artinya kepada Allah ilallah dan ini banyak terjadi yang merupakan kesalahan yang besar Ashadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله Berikutnya membuat dengung pada lam sehingga menjadi illallah Ashhadu an la ilaha illallah pada lafaz Allah Allah sebagian berlebih-lebihan dalam mengucapkan ha sehingga menjadi Allah Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله dan ini ada kejadian di Yaman di markas ahli sunnah itu Kemudian membaca ha dengan ha sehingga menjadi illallah illallah Allah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la berikutnya memendekkan Allah sebagaimana ada orang-orang Syiah yang Anda bisa lihat atau bisa dengar di Yaman nanti kalau sudah sampai di Yaman di lafaz pertama memendekkan kemudian kedua memanjangkan Ashadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله Pertama, pendek. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan ini adalah kesalahan yang besar. Kemudian yang berikutnya membuat qalqalah pada ha sehingga menjadi Allah Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Berikutnya memutus-putus mad. Dan ini banyak terjadi di Yaman, demikian juga di Saudi ya. Antum bisa dengarkan dengan baik. Mereka memutuskan azan sehingga menjadi ashhadu an la ilaha illallah Dan ini adalah kesalahan yang besar karena bikin tambahan mad. Ashhadu an la ilaha illallah Berikutnya tidak membuat tebal lam secara terus-menerus sehingga menjadi Allah Allah antum bisa dengarkan nanti ada muazin di Sampung Sampung Magetan yang ada demikian sehingga menjadi adanya asyhadu an la ilaha illallah sampai di akhirnya enggak diketahui apa yang diucapkan. Apakah itu Allah ataupun yang lainnya atau hayya al falah. Kesan berikutnya adalah menghilangkan tasdid. Masuk pada pembahasan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu sebagaimana sebelumnya pada asyhadu an la ilaha masuk berikutnya adalah anna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kesalahan pertama adalah menghilangkan tasdid sehingga menjadi ana. Artinya saya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya saya bersaksi bahwasanya saya uh, bersaksi saya adalah Rasulullah. Ini adalah kesalahan yang sangat besar. Kesalahan yang sangat besar yang merubah makna. Berikutnya memanjangkan hamzah sehingga menjadi anna. Antum bisa dengarkan nanti kalau di Yaman ada muadzin ahlu sunnah yang adanya panjang. Sudah kita ingat